pelajaran berikutnya masih kita membahas tentang fawaid atau tauhid. Qala Syekh rahimahullah wa min fadail tauhid yang kemarin terakhir itu disebutkan oleh beliau betul-betul keutamaan yang luar biasa. Tapi hmm, yang berat adalah keadaannya idza sama wa kamula fil qalbi kalau tauhid itu utuh sempurna di dalam hati Ibnu Qayyim menggambarkan tauhid itu seperti sebatang pohon yang kuat akarnya terpunjam ke dalam hati batangnya kuat kemudian melahirkan cabang-cabang ranting daun ya akarnya itu usul-usul iman, usul-usul tauhid, nah, termasuk pokoknya, ya. dan ranting serta cabang itu adalah amalan-amalan sebagai tuntutan konsekuensi dari tauhid tersebut. Buahnya, buahnya adalah hayatan toyibah. Hayatan toyibah. Seperti yang mungkin digambarkan oleh beliau seperti Allah menyebutkan tentang kalimatan toyibah. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها Setiap saat sebagaimana keikhlasan itu yang diharapkannya adalah keabadian ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Abadi, maka buahnya pun juga akan didapatkan abadi. Penting untuk kita betul-betul memperhatikan tauhid ini. Digambarkan juga oleh beliau, tauhid itu di dalam hati itu seperti kalau dia sudah mengisi hati, maka hati itu kan menjadi seperti sehelai kain atau kertas yang sangat putih. Seperti sekeping cermin kaca yang sangat bening. Kalau itu betul-betul sempurna tauhid itu di dalam hati, kuat dan utuh, maka dia akan seperti hati yang atau kertas yang putih. Seperti sehelai kain yang putih. Seperti cermin yang sangat bening. Nah, kalau sudah dia bersih, seputih kertas, seperti atau seperti nan seputih kain, sehelai kain yang putih, noda setitik saja, nah, noda setitik saja, itu akan terlihat jelas antum tempelkan di di kain yang putih. Nah, yang baru beli, baju yang baru beli, peci putih yang baru antum beli, kasih satu titik bolpoin atau pensil. Goreslah sedikit, satu mili saja atau satu. Nah, antum lihat ada, kok ini nggak putih, titik. Dan itulah mungkin gambarannya ketika dia cuma satu titik itu kita tidak tidak apa namanya kalau orang tidak pedulian ya. ya ini kan kalau di, baju kita nggak peduli kan kalau di baju kena satu titik kita nggak peduli mas satu titik aja kok nah coba kalau misalnya kita lupa satu titik ini gesek gesek jadi hitam juga kan jadi tidak di baju tapi kalau di hati di hati setitik itu itu sudah berbekas ber, berbekas pada orang yang betul-betul memiliki tauhid. Nah, dengan hati yang dengan tauhid yang sempurna akan berbekas. Ada satu apa ketika dia artinya apa? Ketika dia melakukan satu kesalahan, noda itu kan satu kesalahan, dosa. Nah, ketika yang melakukan itu adalah seorang yang bertauhid dan sempurna tauhidnya, dia melakukan satu yang tergelincir, itu luar biasa menderitanya dia ya luar biasa dia menderi, merasakan penderitaan dari kesalahan yang ringan nah, walaupun itu mungkin di kalangan orang yang biasa sesuatu yang wajar tapi nah, tidak dalam kapasitas dia nah, dia merasakan gelisah merasakan ketidaktenangan ketidaknyamanan nah. Ini yang Allah peliharakan kepada enam pada diri kekasih kekasih Allah juga pada wali-wali Allah. Sehingga hal-hal yang kadang-kadang enam yakni saking sayangnya Allah kepada mereka, cintanya Allah kepada mereka, hal-hal yang itu enam mungkin hasil ijtihad mereka itu sudah Allah tunjukkan betapa mereka itu melakukan satu yang tidak pantas. Lihat apa yang mereka lakukan ketika para sahabat radhiyallahu anhu berijtihad. Rasulullah sudah mengingatkan, jangan kalian turun dari bukit ini, Jabal Rumah, bukit-bukit para pemanah. Mereka melihat pasukan Abu Sufyan dan nah, orang-orang musyrikin lainnya sudah lari tunggang langgang meninggalkan per, nah, perbekalan mereka, perempuan-perempuan mereka dibiarkan, mereka sudah lari. Subhanallah, 50 orang pemanah yang menjaga baris enam pertahanan kaum muslimin sudah diingatkan oleh Rasulullah. Walaupun kami disambar burung, jangan turun. Tapi mereka berijtihad bukan karena ingin melanggar. Tidak ada niat mereka untuk melanggar. Tapi Allah tunjukkan pada mereka mereka keliru. Turun mereka, kecuali beberapa gelintir orang. Nah, apa yang terjadi? Kesalahan fatal, ya. Nah, Akhirnya mereka di Allah tunjukkan, Allah sebutkan. Ya. Nah, dan Allah maafkan juga mereka setelah itu. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Dengan hati itu tadi. Allah tunjukkan. Itu mereka, Masya Allah. Sayangnya Allah kepada mereka. Allah bersihkan mereka. Allah jadikan itu sebagai kafarah buat mereka. Kita Begitu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jauh dari ilmu agama, jauh dari yang namanya takwa, jauh dari namanya tauhid yang sempurna. Jangankan sempurna, yang seujung kuku mereka pun tidak akan sampai kita. Tapi subhanallah, tidak pernah kita akan merasa sadar. Belum juga mau kembali. Nah, ya, maka perlu untuk nanti kita nah, memeriksa kembali subhanallah orang-orang seperti Syekhul Islam rahimahullah sering menyebutkan ya ana ma waziltu ujaddid islam ka'anni aslamtu ba'da enam al-yaum atau kama qala seakan-akan begitu ya beliau merasa bahwa seakan-akan dia baru masuk Islam sekarang ini nah seakan-akan baru masuk masuk Islam memperbaharui keislamannya, mengucapkan lagi syahadatain. Nah, ini mereka. saya <clears throat> mana kulihal, ini yang perlu. Nah, dan itu merupakan sebuah artinya nah kemuliaan dan juga apa namanya karunia dari Allah ketika kita bisa menyadari ya, betapa pentingnya tauhid itu dan selalu diberi tauhid oleh Allah untuk memperhatikan dan membersihkan tauhid tersebut. Qala wa min fadailihi di antara keutamaan-keutamaan tauhid itu adalah annallaha takaffala li ahlihi bil fathi wan nasri fid dunya. Banyak kan ayat-ayat seperti ini. Wa kadzalika haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, mukminin yang dimaksud adalah orang-orang yang bertauhid, Apalagi ma'arafnya ini kisah apa namanya Allah menyebutkan ayat-ayat ini orang-orang yang nah diantaranya adalah para ambia Setelah menyebutkan keadaan Nabi Yunus alaihi salam, nah Allah lepaskan dari kegelisahannya ya. Kemudian Allah menyebutkan wa kadzalika minjil mu'minin. Demikianlah kami mem menyelamatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Nah, dan ini yang Allah nam perbuat terhadap orang-orang yang bertauhid. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Di dunia pasti Allah tolong. Nah, pasti Allah tolong. Qala anna Allahum jamil bagi para pemilik tauhid dapatkan kemenangan. Seperti juga Allah Taala menyatakan dalam surat Al-Apa itu. Ya Allah janjikan untuk mereka la yastakhlifannakum kama kama stakhlafanna alladziina min qablikum. Ya. Allah memberikan kekuasaan. Nah, khilafah kekuasaan bagi kamu sebagaimana Allah telah memberikannya kepada orang-orang yang sebelum kamu. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Nah, wan nasr fid dunia di dunia. Nah, wal azz wal izz syaraf kemuliaan, keperkasaan dan kemuliaan, kejayaan dan kemuliaan di dunia. Wahusul hidayah, mereka mendapatkan hidayah, hidayah mengenal Islam, hidayah untuk mempelajari Islam, hidayah untuk mengamalkan Islam, hidayah untuk menyampaikannya, membelanya. Banyak. Dia kenal menjadi kenal kepada tauhid. Semangat dia untuk mempelajari tauhid, semangat dia untuk memperbaiki, membersihkan tauhidnya. Wa taisir lil yusra. Allah berikan kemudahan untuk hal-hal yang mudah, mudah dia untuk beramal. Nah, mudah dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga orang-orang yang seperti ini tutup sempurna tauhidnya ataupun dia memiliki tauhid akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang haram dan curang. Nah, makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, orang yang mengkonsumsi atau mengambil sesuatu yang haram itu berarti dia itu suudzon kepada Allah. Nah, ini kan merusak tauhid nanti akan kita dapatkan. Apa bentuk suudzonnya? Dia nggak percaya, nggak yakin kalau Allah akan memberi dia rezeki barokah dari hal-hal yang halal sehingga tidak puas mencari yang di luar yang berusaha tapi yang cara yang salah. Nah, wa islahul ahwal. Nah, Allah kan mengatakan ini. Ya, wa tawakal 'ala Allah fa hasbuh. Siapa itu? Orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau dia bertawakal hanya kepada Allah, Allah akan janjikan seperti mana? seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Abdul Nam ah, hadis Umar bin Khattab lau tawakkal lau tum haqqa tawakkuli kalau kamu tawakal betul-betul tawakal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarzuqannakumullah kama yarzuqannat tayr pasti Allah akan memberi kamu rezeki ah, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung kalau kamu betul-betul tawakal Nah, ini seperti apa tawakalnya burung? Taruhu khimasan, khimasan, tabu'an, tahudu khimasan, wa taruhu bitanan. Pergi dalam keadaan temboloknya kosong. Berangkat keluar dari sarangnya. Nah, tawakal pada Allah cari rezeki buat anaknya ini tinggal. Nah, Bukan nggak ada halangan di jalan entah badai, entah hujan, entah pemburu, entah predator. Anaknya ditinggal banyak mungkin dihantam angin atau di nah, ular atau binatang-binatang yang di atas pohon banyak atau jatuh dari sarang. Nah, subhanallah. Tidak mikir ke sana lagi, nah, berangkat. Nah, pulang. Nah, Itu orang yang hmm, apapun juga Nah, sempurna tawakalnya kepada Allah, sempurna tauhid, artinya sempurna tauhidnya. Ya. Nah, dia berbuat bukan berarti dia nah, menjalankan sebab, bukan dia bergantung kepada sebab. Hatta dalam ibadah. Ya, apa yang kita dapatkan kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk, salat malamnya, puasanya, sodakohnya ataupun umrah haji, kemudian dan nah, dakwahnya, ya, tarbiyahnya, Jangan pikir bahwa itu adalah karena kemampuan. Kita mampu untuk mencerna, kita mampu untuk memahami, kita mampu untuk mengamalkan, bukan karena kita. Ya, bukan karena kita datang, bukan karena kita nah punya semangat mencatat. Jangan pikirkan itu, itu sebab. Akui bahwa itu adalah karunia dari Allah. Nah, kita punya ingin, ya kita punya keinginan untuk datang hadir majelis. Tahu-tahu anak kita sakit, orang tua kita butuh ini, butuh itu, atau mungkin rumahnya kena Ya, nggak jadi kan? Atau sudah dihadir dalam majelis? Ya, dia nah, ngantuk. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang rumpi, ada yang ini itu. Ada yang ternyata dapat nah, telepon, ada SMS, bisnis masuk pesanan barang, subhanallah. Iya kan? Ah, makanya, nah, kita tidak bergantung kepada sebab. Hatta dalam ketika kita mungkin mengharapkan mungkin kita bisa dalam nah, khusus dalam ibadah tawakal pada Allah itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan tahun berikutnya islahul ahwal. Allah perbaiki keadaan orang tersebut. Nah, Allah memperbaiki keadaannya dalam semua hal, batinnya lebih-lebih. Ya, keadaan batinnya lebih lebih-lebih lagi. Wa tasdid fil aqwal wal afal dan Allah luruskan dia dalam ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Jadi orang yang tahu bahwa dia nanti akan diperhitungkan, nah artinya yakni dia berbuat hanya karena Allah, bertindak atau berucap karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas, jujur, lalu yakni bermanfaat. Nah, jauh dari ria, jauh dari sum'ah, jauh dari ujub, takabur, ikhtifar orang lain. Nah, nah di bawah diterangkan oleh Mengakibnya menukil perkataan Syekh Saleh Fauzan. Usul sumu warif'ah li ahli la ilaha illallah fid dunya wal akhirah. Sumu kemuliaan, rif'ah dan ketinggian derajat bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah fid dunya wal akhirah. Kama qala ta'ala, hunafa'a lillah ghairu musyrikin bih. Nah, mereka lurus karena Allah pada Allah tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa man yushrik billahi fa ka'annama khara min as-sama'i fa takhtafu at-tayr aw tahwi bihi rih tahwi bihi rih fi makanin sahih. Fadallatil ayah ala anna tauhid ulun wa irtifa. Wa anna syirka hubutun wa suqul. Nah, ayat ini surat Al-Hajj ayat 31 menunjukkan bahwa tauhid itu menunjukkan kepada ketinggian dan nah irtifa kemuliaan syirik itu jatuh dan nah kerendahan itu apa itu pasti dan seperti yang kemarin juga semakin lemah tauhid itu semakin mudah dia berbuat keji dan berbuat zalim Semakin kuat tauhid itu, semakin jauh dari perbuatan keji dan perbuatan zalim. Ini sudah, nah suatu yang istilahnya aksioma sudah. Ya. Nah, aksioma itu apa? Enggak bisa dibantah lagi, sudah kenyataan begitu. Ya, coba jangan dicoba, <laughs> jangan dicoba. <clears throat> jangan dicoba, tapi cukup jadi ibrah pelajaran. Ingat di masa-masa kita belum kenal tauhid. Apa yang kita lakukan? Nah, dan bandingkan ketika kita semakin kenal dengan tauhid. Ya. Nah. Qala wa minha keutamaan berikutnya annallaha yadfa'u 'anil muwahhidin ahlal iman syurur dunya wal akhirah. Innallaha yudafi'u 'anil ladina Allah membela membela membela hanya dalam urusan perang Allah di sini menolak, menjauhkan dari para muwahhidin ahlul iman syururat dunia wal akhirah, kejahatan dunia dan akhirat. Kalaupun mereka tidak mendapatkan dunia, tidak mereka merasa sempit. Tidak mereka merasa kecewa. Nah, dapat pun mereka dunia, mereka tidak terfitnah dengan dunia. Nah, ini syururat dunia. Kalau dia jauh, kalau misalnya tidak dapat, dia tidak kecewa, tidak sedih, Kalaupun dia dapat, dia tidak akan terfitnah dengan dunia. Ini ahlus tauhid. Ini ahlus ahlus tauhid. Makanya Allah katakan dalam tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang-orang yang punya bir, orang-orang yang betul takwa itulah yang mampu untuk membelanjakan apa yang dia cintai dari harta. Harta yang paling berharga sudah dia berusaha mati-matian mendapatkannya dan betul-betul menguntungkan dia, menyenangkan dia hasilnya kalau dia bertauhid yang sempurna, bir, nah, tanda kebirnya dia, takwaan dia, dia mudah untuk membelanjakan, membelanjakannya di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Karena Allah. Wa yamunnu alaihim bil hayati thayyibah. <clears throat> Mayyamal salihnya mayyamal salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang beramalkan beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman maka akan menjadikan untuk dia hayatan thayyibah hidup yang bahagia tumaninah ilaih selalu tentram kepada Allah wa tumaninah bidzikrihi dan selalu tentram dia mengingat Allah ya nah, kita akui betapa jauhnya kita masih dari ketauhidan yang sempurna sudah genap ya, bolak balik kita membaca Al-Quran, dikir, tapi masih gelisah. Masih tidak tenang, masih was-was. Nah, bolak balik misalnya mau bangun malam misalnya, doa pun juga kadang-kadang ngebablasan Ya. Hmm. Nah, bilang kalau sampai jadi toilet telinganya. Ya, Subhanallah kalau ini kita, eh? nah kita belajar sama-sama kita membersihkan tauhid kita dari kotoran-kotoran syirik asbar, syirik asbar. Kalau syirik asbar, subhanallah, insya Allah kita tidak ada lagi lah yang datang ke Habib minta doanya, ya, ya atau minta doa, ya, tidak akan ada lagi ke kiainya. Ya. Tapi sudah yakin untuk doa sendiri, walaupun dia percaya, dia mungkin enam Habibnya orang soleh, <clears throat> ya, Habib tolong doakan saya, boleh kan? boleh kalau Habibnya mu apa namanya orang punya orang soleh ya. kalau Habib-Habib kan susah juga nah ya, nah, ini membuat dia betul-betul ya, kalau syirik akbar jelas kita mampu untuk meninggalkannya tawakal kita kepada Allah tidak kepada yang lain nazar kita hanya kepada Allah tidak kepada yang lain berdoa istighfar minta syafaat juga hanya kepada Allah barokah nah ya yang paling sulit untuk kita bersihkan itu syirkun aswa syirik khafi ini yang paling bahaya bahaya itu yang menggerogoti itu yang menggerogoti yang dikatakan dalam banyak riwayat akhfa min dabibin namal ya nah sakhra fi apa nah fi lailatul mudlimah syirik itu lebih halus dari langkah semut di dalam gelapnya malam di atas batu hitam ya nah, di atas batu hitam di dalam kegelapan malam tidak terasa. Nah, kita tidak bisa melihatnya. Dan dia masuk mengotori. Dan itu nah, akbar minal kabair. Ya, itu yang harus kita ingat. Syirik syirik walaupun sekecil apapun itu akbar minal kabair. Lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Nah, rusak amalan yang kita amalan kita yang dicampur dengan syirik ini. Syirik asbar. Ya. Ria, Suma lagi ada takabur. Takabur itu kan artinya merasa besar, menganggap dirinya hebat. Nah, siapa dia? Nah, yang lebih parah lagi kalau dia merasa lebih hebat dari Allah. Nah, itu beda. Qala wa syawahidu hadhil jumal syawahid bukti penguat dari jumlah ataupun uraian-uraian ini itu ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kathirah, banyak ma'rufah dan dikenal wallahu a'lam ayat-ayat tentang Allah membela orang-orang mukmin nah kemudian Allah memuji orang-orang yang beriman ya mencintai orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bertakwa nah ya keutamaan-keutamaan untuk orang-orang yang betul-betul mereka bertauhid. Jadi yang yang ringkaslah diantaranya Allah, inna awliya Allahi la alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah itu siapa yang jadi wali Allah nanti. Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapa wali Allah itu? Allah lanjutkan sifat-sifat mereka alladzina aman. Mereka yang beriman. Wa kanu yattaqun. Yang ini menunjukkan apa? Istimrar. Wa kanu yattaqun dan mereka senantiasa bertakwa, senantiasa menjaga diri, jangan sampai mereka dimurkai dan dapatkan azab Allah. Ini mereka. Nah, selalu menjaga, menjaga dirinya untuk bertakwa kepada Allah, selalu merasa bahwa dia di hadapan Allah, selalu dia bergantung kepada Allah, memulai pekerjaan, mengakhiri pekerjaan, makan minum, mengangkat barang, nah, meletakkannya keluar dari rumah, ingatnya kepada Allah menunjukkan apa? Dia berbuat semuanya ini, dia berusaha untuk menjadikan semua yang dia lakukan karena karena Allah. Banyak hal yang sebagai anak mungkin berbakti kepada orang tuanya, ya banyak. Ya. Itu saja sudah cukup sebetulnya. Mereka yang menjadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang di dalam bab awal disebutkan oleh beliau ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Tidak ada rasa khauf. Mereka mendapatkan apa? Am, keamanan. Siapa mereka orang yang beriman? Nah, mereka yang bertauhid, bertauhid walam yalbisu imanahum bidzulmin ada dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Lawan dari iman apa? Syirik. Nah, mereka tidak mencampurkan mencampur adukkan kezalimannya iman mereka dengan kesyirikan. Tidak merusaknya dengan syirik akbar, syirik akbar. Mereka dapatkan keamanan. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam nah, ala inna awliya Allah la pun alaihim wa lahum yahzanun. La khawf berarti apa? Mereka aman. Memiliki rasa aman mereka adalah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan itu ada dalam Al-Quran. Perbanyak membacanya. Baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Ya tanya kepada ya mereka yang lebih tahu. Ya, nah, untuk kita mendapatkan bimbingan nah, amalan-amalan yang ringan yang bisa kita lakukan untuk membersihkan tauhid kita dari kotoran-kotoran syirik. Saling doa, ya, mendoakan satu sama lain. Kita ingatlah walaupun apa namanya kita berharap nah doa itu juga untuk kita Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ingatlah siapa? Nah, yang kita yang, yang bersama kita orang tua, keluarga, sahabat, teman, tetangga, murid, atasan, guru, ya. Doakan supaya kita semua dapatkan kekokohan istiqomah di atas al-haq, di atas tauhid. Nah, Wallahu a'lam. Ini dulu. Insya Allah pada nah, besok kita lanjut dengan bacaan Al-Fihi Masail. Artinya simpulan dari bab ini. Sebelum kita masuk bab berikutnya. Bab berikutnya itu istilahnya tingkatan tertingginya. Setelah kita mengenal fadl keutamaan tauhid dan bahwa tauhidnya ini apa-apa yang bisa menghapus dosa termasuk dalamnya tauhid kita bab berikutnya itu nah diterangkan oleh beliau bahwa mereka yang betul-betul membersihkan tauhidnya dari apa nanti ya membersihkan tauhidnya dia akan masuk surga tanpa hisab wala adab nah, artinya di tambahan wala adab itu itu konsekuensi kalau dia tidak tanpa hisab berarti dia tanpa azab nah ya. <clears throat> siapakah mereka nah bisakah kita masuk ke dalamnya Nah ini yang kita kita berjuang, ya kita berusaha dan kita bukan mustahil. Allah menyebutkan sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Sedikit memang di kalangan orang-orang yang datang belakangan. Tapi akhirin di sini, apakah mereka sampai batas para sahabat dan kurun mufaddalah ataukah juga setelahnya? Nah, kalau itu juga termasuk ini sampai kiamat, akhirin kita berharap kitalah termasuk di antara akhirin ini nanti disebutkan juga dalam apa tambahan apa beliau menyebutkan bahwa Allah juga apa Rasulullah minta tambahan. Nah, selain 70 ribu orang itu ada lagi nanti yang di nah, mendapatkan tambahan ini berapa 70 ribu lagi ataupun sekian ribu lagi dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh bahwa kita termasuk di dalam dalamnya salah satunya. Paling tidaknya dari bab yang lalu ya yang sudah kita terangin bacakan juga hadis di toka itu nah yang kata Rasulullah satu satunya disebutkan Yusuf birajulin min ummati satu mungkin mudah-mudahan kita lah yang dapat nah ya satu di antara yang dipanggil yang dimasukkan dalam surga tambah ya, oh, Ubi sudah melihat 99 catatan amalannya ternyata masih kalah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nasallallahu alaihi wa sallam صلى الله على نبينا محمد